cerita dari Nabi tentang bagaimana surga. Allah telah disebutkan, telah sampai berita kepada kita. Annal hajaro. Sesungguhnya batu. Yang yulko yang dilempar min syafiri jahannama. Dari bibir neraka jahannam paling atas. Fayahwi biha untuk turun sampai dasarnya. Seba'ina aman 70 tahun. 70 tahun la yudraku laha qa'ran. Tidak ada yang bisa mengetahui sedalam apa dasarnya itu. Allah. Neraka jahanam. Jadi neraka itu melayang-layang itu sudah 70 tahun. Wallahi lalum latumla anna demi Allah. Penuh surga itu. Bahkan eh, penuh neraka itu. Bahkan neraka masih mengatakan hal min manzid. Ada lagi enggak? Allah. Afa ajibtum? Apakah kamu tidak terheran, tidak tidak ter apa apa ajibtum tidak terkagum? Maksudnya tidak ter apa terpengaruh hatimu dengan kisah semacam ini? Masih tenang-tenang? Masih Bukan eh, ah, bukan maknanya neraka itu ajib, bukan. Dengan cerita kayak begini ini apakah kamu tidak tidak berpikir dahsyatnya keadaan nanti?